Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa sallallahu wa sallama على رسول الكريم حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat barang tua kami jamaah majelis rutinan Ahad sore yang mudah-mudahan para bapak, para ibu semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insya Allah ke depan kita akan berbicara tentang fikih zahir karena beberapa pertemuan yang lalu kita banyak berbicara tentang fikih akhlak, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak jika sudah disampaikan maka tentunya lebih penting juga adalah akhlak tentang urusan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita ini benar tidak salah karena kalau ibadah tidak benar maka tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka ke depan kita akan berbicara tentang fikih zohir yakni fikih tata cara ibadah kita mulai dari wudhu hingga nanti sholat mulai dari juga nanti najis eh, dan juga nanti hal-hal yang lain yang banyak sekali tentang fikih-fikih zohir yang perlu kita pelajari baik untuk mempermudah dan mempersingkat waktu marilah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang fikih solat tentunya solat perlu diperhatikan karena solat adalah tolak ukur amal yang kelak pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu solat maka tentunya solat kita harus benar jika solat kita sudah benar maka insya Allah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui bahwasanya syarat sholat itu terbagi menjadi tiga syarat sholat itu terbagi menjadi tiga yang pertama adalah syarat wajib yang kedua adalah syarat sah dan yang ketiga adalah syarat diterimanya sholat yang pertama adalah syarat wajib siapakah yang wajib sholat siapa orang yang wajib sholat itu di sini dijelaskan bahwasanya syaratnya wajib itu ada enam ada enam akan tetapi perlu kami permudah lagi dan juga diambil oleh penjelasan dari guru kami bahwasanya sebenarnya syarat wajib itu satu yaitu mukallaf akan tetapi yang dinamakan mukallaf adalah orang yang memenuhi lima syarat ya orang yang memenuhi lima syarat yang pertama syarat wajib adalah mukallaf apa mukallaf itu mukallaf itu adalah orang yang terkenai beban kewajiban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sholat, puasa bayar zakat kalau mampu haji. Nah, ini termasuk adalah mukal mukallaf dan ingat jangan sampai ketukar antara mukallaf dengan muallaf ya mukallaf dengan muallaf kalau muallaf adalah orang yang dilembutkan hatinya baru masuk is Islam ini mual muallaf tapi kalau mukallaf adalah orang yang terkenai beban kewajiban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kewajiban doa akan tapi plus harus menjauhi kemaksiatan ya menjauhi yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lu mukallaf ini siapa Mukallaf itu adalah orang yang memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah an, eh, yang pertama adalah mereka berakal. Yang dinamakan mukallaf yang syarat pertama adalah berah berakal. Berah berakal. Anda tahu berakal orang tua kami berakal bisa mikir. Tahu mana yang jelek, mana yang tidak, ini maka berah berakal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah Balek. Balek adalah seseorang yang telah mencapai usia dewasa dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah usia 9 tahun dia keluar air mani ataukah keluar darah head, maka itu dikatakan mukal, eh, dikatakan bal balik, ya kan? Dikatakan bal balik. Jika ada orang usia 9 tahun, kok dia keluar air mani, baik dengan cara saat itu dia mimpi basah, ataukah dengan cara apapun, jika usia 9 tahun dia keluar air mani, maka itu dikatakan bal balik. Atau bagi perempuan jika keluar darah head di saat usia 9 tahun, maka itu dikatakan bal balik. Lah sekarang 9 tahun kok enggak belum keluar air mani, se, uh, belum keluar darah head maka langsung lihat 15 tahun usia 15 ta tahun kalau memang 9 tahun nggak keluar air mani tidak keluar darah head maka usia 15 tahun sempurna atau kurang 16 hari maka itu dikatakan bal balik ya jadi runtutnya gini orang tua kami yang pertama adalah 9 tahun laki-laki perempuan keluar air mani 9 tahun bal balik yang kedua bagi perempuan 9 tahun keluar darah bal balik darah head keluar darah head berarti bal balik jika tidak keluar mani jika tidak keluar darah maka langsung martabat yang ketiga yaitu usia 15 tahun sempur sempurna. Nah kalau sudah orang menginjak pada usia 15 tahun sempurna atau 15 tahun kurang 15 16 hari, maka itu dikatakan dia adalah orang bal balik. Baik, mukallaf yang pertama adalah syaratnya berakal. Yang kedua syaratnya balik ya dengan tiga model perincian tadi itu. Baik, ini orang tua kami. Terus yang ketiga orang tua kami. Yang ketiga adalah dapat seruan dakwah ulama Hmm, mendapatkan seruan dakwah ula ulama berakal balik tapi nggak pernah dapat seruan dakwah ulama nggak pernah dengar ceramah ulama nggak pernah membaca tulisan para ulama tentang wajibnya sholat hmm, tentang wajibnya zakat nggak pernah dia dengar maka kalau dia belum mendapatkan seruan dakwah ulama maka dia belum dikatakan mukal mukallaf maka syarat yang ketiga orang tua kami mendapatkan seruan dakwah ula ulama Hmm, ini ini syarat yang keti yang ketiga. Adapun yang keempat orang tua kami syarat yang keempat adalah penglihatannya yakni matanya atau pendengarannya dalam keadaan sehat. Hmm. Penglihatannya atau pendengarannya dalam keadaan se sehat. Kenapa penglihatannya atau kenapa pendengarannya? Karena salah satu dari mata atau pendengaran ini ini termasuk adalah alat untuk kita menerima dakwah para ulama para ulama orang tua kami lah dari sini Bapak Ibu jika orang itu sudah bisa melihat jika orang bisa mendengar maka dia bisa menerima dakwah para ulama para ulama. Nah ini syarat yang keem, yang keempat. Lah setelah syarat yang keempat tadi kumpul maka muncullah syarat yang kelima Islam. Nah syarat yang kelima adalah is Islam. Jadi yang dinamakan mukallaf itu adalah orang yang berakal balik dapat seruan dakwah ulama Terus yang keempat, penglihatannya atau pendengarannya dalam keadaan se sehat. Yang kelima adalah Islam. Loh, kalau seseorang sudah memenuhi lima syarat ini, maka wajib bagi dia sholat, wajib bagi dia puasa, wajib bagi dia menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan. Kenapa? Karena dia adalah orang mukal mukallaf. Lah, kalau ternyata lima dari syarat ini kok tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib saat itu ibadah, tidak wajib so sholat Contoh, syarat yang pertama berakal. Eh, ternyata dia tidak berakal, gila atau pekun. Nah, ini gila atau pe pekun orang tua kami Kalau orang gila, orang pekun, maka dia tidak wajib so sholat Ya, gila atau pekun tidak wajib sholat Orang yang tidak berakal maka tidak wajib tidak wajib so, sholat orang tua kami. Kalau kita pekun atau berakal bu, berakal, gila atau berakal, berarti wajib so, sholat. Baik ini ya. Jadi kalau orangnya berakal maka wajib sholat. Kalau ternyata tidak berakal maka tidak wajib sholat. Yang tidak wajib sholat itu nuger, itu loh ya. Dia nggak berah, nggak berakal itu orang tua kami. Keranya pondok itu kan nggak berakal bapak ibu lah itu nggak wajib so, sholat. Ya baik itu atau syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Belum bal balik. Usianya masih tujuh tahun, usianya enam tahun, usianya delapan ta tahun. Kalau ada anak yang masih usia delapan tahun maka dia tidak wajib so sholat. Tapi ingat jangan lupa, memang anak itu nggak wajib sholat, tapi orang tuanya wajib merintah sholat. Ini yang sering lupa. Hmm. Anak usia 7 tahun gak wajib sholat Orang tua 8 tahun gak wajib sholat Tapi ingat orang tuanya wajib ngajarin sholat hmm. Sehingga disebutkan Muru auladakum bis sholati lisa isinin Perintah anakmu untuk sholat di saat usia 7 tahun hmm. Yang nggak ngikuti ini berarti dia nggak patuh sama Rasulullah, Rasulullah orang tua kami. Makanya diajak, mulai diajari wudhu, ngambil wudhu, walaupun wudhunya masih belum benar, diajarin ke musola, ngikut sholat. Nah, kapan? Di saat usia tujuh ta tahun. Lah nanti puncaknya di saat usia sepuluh tahun dia ninggalkan sholat, maka boleh orang tua mengingatkan dengan tegas sehingga boleh fadribu, maka bolehlah kamu memukul bagi anak yang meninggalkan sholat di saat usia sepuluh ta tahun. Tapi ingat memukulnya hanya sebatas mengingatkan, bukan memukul yang keterlaluan. Tidak, ini orang tua kami. Jika syarat yang kedua ini nggak ada, maka juga dia belum dikatakan mukal, mukallaf. Atau syarat yang ketiga, dia berakal, dia balik tapi hidupnya jauh dari ulama. Di mana? Di tengah-tengah alas. Hmm. Irian Jaya sana Bapak Ibu yang tidak pernah dijama oleh para ulama, ya. Kan ternyata orang tua kami banyak Bapak Ibu. Bahkan katanya di pelosok, ada di pelosok Majalengka itu orang tua kami dekat gunung itu katanya oh itu hampir tidak pernah saat itu dikunjungi oleh para ulama, bahkan tidak pernah ada pengajian. Ya, sehingga banyak dari mereka itu yang tidak sholat karena memang belum pernah saat itu diajak oleh para ula, ulama lu kalau memang ternyata hidupnya jauh seperti itu orang tua kami nggak pernah dapat siraman rohani dari para ulama maka tentunya dia tidak wajib sholat ya tidak wajib sholat kenapa karena belum mendapatkan seruan dakwah ula, ulama atau syarat yang ketiga ada dia sudah mendapatkan seruan dakwah ulama tapi matanya buta telinganya tuh tuli. Hmm, syarat yang keempat kan matanya harus bisa melihat atau telinganya bisa mendeng mendengar. Ini matanya buta, telinganya tuh tuli. Lah ini nengoknya pakai apa? Dengernya pakai apa yuk? Ulama ngomong berjam-jam ya nggak ketahuan orang tua kami ini ngomong apa kan gitu Bapak Ibu. <laughs> Ya, kalau bisa mendengar eh bisa melihat enak, bisa menulis karya para ulama, tulisan tulisan para ulama. Tapi kalau ternyata semuanya saat itu adalah tidak sehat, yakni matanya buta, telinganya tuli, maka tidak wajib saat itu so, solat. Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak dapat seruan dakwah ulama, yakni dia tidak bisa mendengar, tidak bisa meli, melihat orang tua kami. Terus yang kelima, Berakal iya, balik iya, dapat seruan dakwah ulama. Terus apa yang keempat? Penglihatannya benar, telinganya pun benar, tapi belum masuk Islam, ya maka tidak wajib so sholat. Orang kafir nggak wajib sholat, ibu. Orang Kristen nggak wajib sholat, tapi wajib disiksa. Hmm, ini ya dibedakan orang tua kami ya. Memang mereka nggak wajib sholat Bapak Ibu tapi wajib disiksa. Kenapa? Karena dia itu sudah dengar mana agama yang benar. Dia itu setiap hari dengar kebenaran tapi dia nggak mau masuk is Islam. Makanya nanti wajib disiksa itu orang, orang oleh, eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, kalau ada orang kafir murni masuk Islam, maka dia tidak perlu mengkodok sholat yang ditinggalnya karena memang dia belum belum belum belum belum belum belum masuk Islam ya karena dia belum belum masuk is Islam beda dengan orang murtad kalau orang murtad yang tadinya Islam keluar dari agama Islam dua tahun murtad naudzubillah min dalik orang tua kami orang murtad hina bahkan haram kita memberi satu tetes air kepada orang murtad hmm, haram bapak ibu nggak boleh bapak ibu sampai dia mau mati biarin karena dia adalah keluar dari agama is Islam makanya termasuk Orang yang tidak layak untuk dimuliakan adalah zina muhson. Ya. Pezina. Zina muhson adalah orang yang melakukan perzinaan di saat dia punya suami atau punya istri. Ini nggak layak dimuliakan orang tua kami. Dalam arti nggak layak dimuliakan selama dia belum to tobat. Kalau dia tobat ya dimuliakan orang tua kami. Orang murtad kalau dia nggak mau tobat nggak perlu dimuliakan. Andaikan dia itu mau mati kita nggak perlu memperhatikan. Kenapa? Karena dia adalah orang keluar dari agama is Islam. Orang tua kami. Tapi kalau dia adalah orang yang memeluk agama Islam, orang yang benar-benar dekat kepada Allah, maka harus kita perhati, kita perhatikan. Tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Ini juga termasuk adalah salah satu dari golongan orang yang tidak perlu dimuliakan. Tarikus salat, orang yang meninggalkan salat selama belum to tobat ada orang meninggalkan sholat itu Bapak Ibu cengkal pengko, hmm, cengkal bin pengko orang tua kami ini sudah cengkal plus pengko ini. Kalau diingatkan sholat gak bikin kaya raya, hmm, sholat mah terserah saya, yang mau masuk neraka saya. Loh ini kan musibah ini orang ini. <laughs> Sampai ada orang Bapak Ibu, saya memang diciptakan oleh Allah bakal masuk neraka. lo ini kan gimana orang ini? <laughs> Lah kalau model kayak gini Bapak Ibu nggak perlu dihormat orang kayak gini. Kecuali dia bertobat kepada Allah harus dimulia, dimuliakan orang tua kami. Baik Bapak Ibu, jadi tadi orang-orang or, eh, kalau orang murtad orang tua kami, dia murtad dua tahun, tiba-tiba tahun ketiga dia tobat. Bagaimana? Wajib dikodok dua tahun yang ditinggal itu. Kenapa? Taghlidhun alaihi memberatkan kepada dia biar dia jerak kapok nggak keluar lagi dari agama Islam nanti. Hmm, gitu loh. Dia punya hutang puasa wajib dikodok dua uh, dua uh, dua dua tahun berarti dia meninggalkan puasa. Ya, maka dia wajib mengko mengkodok. Kenapa? dan alai. Tapi kalau orang kafir murni orang tua kami, orang Kristen masuk kepada Islam, maka dia tidak wajib kodok apa-apa. Tapi kalau orang murtad, maka nanti wajib ko kodok. Makanya orang tua kami, mudah-mudahan akidah kita dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam karena itu hina dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Jadi ingat Bapak Ibu, siapa yang wajib salat? Orang yang memenuhi lima syarat tadi. Siapa orang yang memenuhi lima syarat ini? Orang muka mukallaf. Nah, mukallaf yakni orang yang terkena terkenai beban kewajiban yang memenuhi lima syarat ta, tadi. Loh kalau sudah faham lima syarat ini enak Bapak Ibu. Ya, kalau faham lima syarat ini eh enak, Bu. Orang nyangkul di sawah wajib sholat enggak? <laughs> Wajib so tanya Pak punya akal iya kalau nggak punya akal nyangkul kakinya itu kan gitu. Wong dari tadi nyangkul sawahnya bener bikin apa galengan bisa kan gitu orang tua kami Pak sudah balik balik Pak dapat dengar, dengar suara adzan nggak waduh kedengaran sekali hmm, ini orang tua kami. Terus apa lagi? <laughs> Islam pak, Islam gede itu di KTP kan gitu orang tua kami. Lah ini gimana kalau seperti itu berarti wajib so salat. Eh pak sopir, yang nyopir bus, yang nyopir truk itu tanya itu orang tua kami. Kamu berakal nggak yang sopir angkot itu? Kalau nggak nggak berakal bapak ibu nabrak orang terus itu kan gitu. Buktinya berah berakal. Wong oh, ada ini orang tua kami orang naik angkot kalau ke mana? Ke Cirebon berapa bu? Dari Celancang ke Cirebon berapa? Empat ribu? Empat ribu ibu? Oh saya kira seribu ya empat ribu. <laughs> Empat ribu orang tua kami. Nah ini loh tukang angkot itu bapak ibu, yang sopir angkot itu orang tua kami. Coba bapak ibu, kalau dikasih uang seribu marah nggak itu? Eh bayar yang benar berarti dia bera berakal orang tua kami. Tapi kenapa nggak mau sholat bapak ibu? Nah ini bapak ibu makanya didoakan para sopir-sopir tapi enggak ibu. Para sopir banyak yang soleh kok saya kemarin itu waktu pulang ke Jawa Timur itu Bapak Ibu, waduh, ketemu sopir, alhamdulillah pulang ketemu sopir sholat. Sehingga kalau subuh berhenti di masjid, alhamdulillah orang tua kami. Walaupun banyak jamaahnya yang tidur, yang sholat cuma saya sama supirnya. Ada tiga orang bapak ibu, sama ibu saya. Itu dok yang lainnya pada tidur orang tua kami ya sudah didoakan orang tua kami. Nah artinya bapak ibu jadi ingat ya, yang wajib melaksanakan sholat adalah mukallaf dan mukallaf orang yang memenuhi lima, syarat lima syarat. Kalau kita kira-kira mukallaf enggak bu? overdosis <laughs> ya mukalafnya itu sudah <laughs> sudah lebih orang tua kami kan gitu Bapak Ibu ya baik ini termasuk syarat wa syarat wajib yang kedua syarat sah syarat sah tidak akan kita selesaikan kita ambil satu saja syarat sahnya sholat ibu setelah syarat wajib berarti kita wajib sholat kan ibu wajib sholat lah sekarang setelah kita wajib sholat harus menunaikan sholat lah sekarang biar sholat kita sah itu bagaimana syarat sahnya sholat ada lima Hmm. Syarat sahnya sholat ada li ada lima orang tua kami. Syarat sahnya sholat ada lima. Walaupun dalam kitab yang keterangannya panjang ada yang mengatakan delapan, akan tapi sudah disimpelkan saja ada lima. Yang pertama syarat sahnya sholat yang pertama adalah menghadap kiblat. Hmm. Menghadap kiblat kiblat, yakni menghadap ke arah kiblat orang tua kami. Maksudnya menghadap kiblat ini bagaimana Bapak Ibu? Andaikan Anda itu berjalan terus lurus, Anda pasti nabrak Ka'bah. Hmm. Maksudnya seperti itu orang tua menghadap kiblat itu, kiblat ini kan belakang kami ini kiblat ya. Nah ini kalau jalan lurus, orang tua terus terus lurus pasti nanti nyampe kepada Ka'bah. itu adalah kib, kiblat. Maka sholat tidak boleh ngadep ke timur, sholat tidak boleh ngadep ke barat, sholat tidak boleh satu ngadep ke selatan. Kecuali orang yang belum tahu kiblat Orang yang kesasar Bapak Ibu Kesasar ada di hutan Barangkali orang buyut umroh jatuh oh, Ini insya Allah enggak bang untuk kami Jatuh di mana gitu Bapak Ibu ya Akhirnya bingung mau sholat keder Ini di mana ini Kan gitu. Mau sholat gimana? Akhirnya kalau dia keder, bapak mau nanya sana sini nggak tahu ya sudah. Sholat dengan kemantepan dia. Mangga, mangga ibu, ibu masuk, mangga, mangga sini, sini, masih ini mangga, mangga, mangga masuk sini ibu, mangga, mangga, banat, banat diarahkan banat. Mangga masuk, masuk sini nggak apa-apa, masuk sini nggak apa-apa. Mangga, mangga, mangga. Baik orang tua kami ya, mangga, mangga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada orang kesasar nanya kiblat, eh mana arah kiblat? Gak ada yang tahu. Nanya sama siapa? Wong jatuhnya di hutan orang tua kami. Masa nanya sama harimau sama ular? Gak mungkin kan? Berarti bagaimana orang seperti ini sholat dengan kemantepan dia, dengan keyakinan dia. Saya yakin ini kiblat di arah sini. Oh, berarti kalau gitu dia sholat Allahu Akbar. Rokaat pertama dia ngadep ke kiblat menurut keyakinan dia. Ternyata rokaat yang kedua dia bimbang, kayaknya bukan arah kiblat ini. Ini timur ini, balik ke barat. <laughs> rokaat kedua, rokaat kedua. Setelah rokaat kedua berlalu, dia pun ragu satu. Kayaknya ini bukan bukan barat, kayaknya selatan ini. Ngadep ke kanan. Akhirnya selesai sholat dia ngadep ke segala arah. Bagaimana Pak Ustadz? Sah sholatnya dia ya sah kecuali ada orang datang ngomong orang datang eh kamu tadi sholat ngadep kemana itu bukan kiblat selatan wah kalau udah ada orang ngomong kayak gitu berarti harus diulang sholat sholatnya tapi kalau nggak ada orang ngomong ya nggak ada yang ngingetkan seperti itu berarti sholatnya sah orang tua kami ya pengen sholat kayak gitu bapak ibu ya pengen sholat ke segala penjuru boleh pengen tersesat dulu di hutan ya boh boleh yang ini di kampung kita kiblatnya jelas kok sholatnya nyala nyala ini nggak ben nggak benar orang tua kamu jadi syarat sahnya sholat yang pertama itu adalah menghadap kib kiblat disebutkan oleh para ulama cara menghadap kiblat ada lima model cara mengetahui kiblat ada dua model yang pertama mengetahui kiblat dengan penglihatan dia Mengetahui kiblat dengan penglihatan dia, tentunya ini bagi orang yang dekat Ka'bah. Kalau orang dekat dengan Ka'bah mah enak. Mana Ka'bah? Mana kiblat tuh Ka'bahnya tuh hitam. Nah, ini kelihatan. Ini kan bagi orang yang dekat dengan Ka'bah langsung melihat dengan mata matanya. Ini yang pertama. Melihat dengan matanya berarti bagi orang yang dekat Ka'bah. Ini cara mengetahui kib kiblat orang tua kami. Yang kedua, bertanya kepada orang yang mengetahui Ka'bah mengetahui kib kiblat atau kak Ka'bah. Tentunya ini juga orang yang dekat dengan Ka'bah orang tua kami ini. Terus yang ketiga Bapak Ibu cara mengetahui apa? cara mengetahui kiblat dengan ilmu yang dimiliki, yakni berijtihad dengan ilmu yang dimili dimiliki orang tua kami berijtihad Bapak Ibu. Barangkali dengan kompas atau dengan ilmu nanti Nah kita ini Bapak Ibu sekarang sholat kan menghadap ke arah barat ya kan ke arah kiblat itu kan ngikut ijtihadnya Imam Syah Syafi'i. Imam Syafi'i berijtihad karena kita jauh dari Ka'bah orang tua kami Imam Syafi'i berijtihad bahwasanya menghadaplah kamu ke arah kib ke arah kiblat agak se, agak serong ke kanan sedikit. lah ini termasuk dari apa manhajnya ijtihadnya Imam Syafi'i. Syafi'i. Maka kalau bagi Imam Syafi'i boleh ijtihad. Tapi kalau kelas kita ini termasuk pengetahuan yang keempat mengikuti orang yang berijtihad berijtihad yakni Imam Syafi'i Syafi'i. Kita nggak tahu, ayo Ya, kita ini nggak kayak siapa Mbah Khalil orang tua kami. Mbah Khalil itu punya menantu Bapak Ibu. Ini ini cerita. Mbah Khalil itu punya menantu orang yang alim dalam urusan ilmu syariat. Sehingga beliau itu mau bikin masjid, mau membuat mas masjid sesuai pengetahuan menantunya yang alim dalam ilmu syariat, ilmu fikih, beliau mengatakan bahwasanya kiblat itu adalah ke arah sini. Berarti masjidnya eh, masjidnya adalah menghadap ke sini. Tiba-tiba kata Mbak Khalil, keliru kamu. Katanya, enggak keliru gimana? Keliru sesuai pengetahuan saya, sesuai ilmu saya seperti ini. Keliru kamu nak, katanya. Enggak, enggak keliru, kata dia. Kalau memang Mbah mengelirukan Mbah Khalil ini mengkelirukan saya, coba bagaimana buktinya? Eh tak taunya mikrobnya itu orang tua kami dilobangi oleh Mbah Khalil dilobangi mihrabnya coba tengok tuh itu coba arah kiblat yang kamu tunjuk ini sangat melenceng dengan kak Ka'bah ternyata ditengok bener orang tua kami dapat sebelah kirinya Ka'bah, gak ngepres ke Ka'bah. Wah, lah kalau kelas Imam Khalil kayak gini, Mbak Khalil kayak gini, Bapak Ibu, ya ini memang kelasnya wali orang tua kami. Kalau orang buyut sih nggak ada <laughs> Bapak Ibu ya. Makanya ngikut saja sudah ngikut ulama sudah beres orang tua kami kan gitu Bapak Ibu ya. Dan andaikan orang tua kami kalau sudah menentukan arah kiblat kok ternyata kurang sedikit Bapak Ibu ya kurang sedikit barangkali ini kurang sedikit orang tua kami tidak perlu satu sampai direhab total Bapak Ibu ya Kadang kan masa Allah kita menemukan masjid itu ya perpindahan kiblatnya itu sampai tujuh kali miringnya itu sampai tujuh kali bapak ibu lah ini tujuh kali apa nggak biaya itu orang tua kami sebenarnya bapak ibu kata guru kami itu bisa diambil solusi dengan pendapat lain pendapatnya Imam Abu Hani Hanifah dalam Mazhab Syafi'i itu kita itu menghadap kiblat ainil Ka'bah dalam arti biainil Ka'bah itu kalau kita ini jalan terus lurus pasti nabrak Ka'bah. Ka'bah. Ini madhab Syafi'i, Syafi'i. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah biji hatil kiblah. Yang penting ke arah kiblat. Mau agak serong ke kanan, mau agak serong ke kiri, yang penting ke arah kiblat sah menurut Imam Abu Hanifah. Daripada merehab biaya yang gede orang tua kami, sudah mending ngambil madhabnya Imam Abu Hanifah. Sudah gitu berantem Bapak Ibu. Ya, Ya berantem, imamnya nggak mau jadi imam karena dikira keli, keliru Bapak Ibu. Imam satunya nggak bener Lah daripada kayak gitu orang tua kami, perbedaan ulama ini solusi bagi um, bagi umat tidak perlu saat itu diro diroba orang tua kami. Makanya madhab, madhab Abu Hanifah itu solusi barangkali ada. Karena gini Bapak Ibu, dia Al-Baca satu itu setelah ditengok itu orang tua kami, setelah ditengok masjidnya itu kurang serong ke kanan. Hmm, kurang serong ke, ke kanan. Kata guru kami. Imam Syafi'i itu kan ijtihad kan? Iya, kan gitu. Imam Abu Hanifah ijtihad kan? Ya sudah, kalau sama-sama ijtihad, uang namanya ijtihad, ijtihadnya para ulama tidak bisa diru, dirubah. Sudah ambil salah satunya, bo, boleh. Kalau memang kurang seron ke kanan, apakah sholat yang kemarin-kemarin nggak sah? Sah. Bagaimana? Dihukumi dengan pendapatnya Imam Abu Hani, Hanifah. Sudah ini ini perbedaan ulama orang tua kembaran kali. Tapi Bapak Ibu sebisa mungkin memang sebisa mungkin kalau mau membuat masjid, bikin musola, memang harus ngambil ahlinya sehingga nanti diukur orang tua kami ya ada nanti pakai apa? Pakai kompas atau apa kan gitu Bapak Ibu, ada nanti alat-alat pengukurnya sehingga tepat benar ini apa? kiblatnya ini bener kalau lurus pasti akan nabrak Kak Ka'bah orang tua kami. Jadi itu Bapak Ibu. Yang keempat mengetahui Ka'bah dengan ikut kepada orang yang memiliki ilmu untuk mengetahui Ka'bah Ka'bah orang tua kami ini yang keempat yang kelima ngadep kemana saja itu tadi itu orang yang kesah kesasar atau tersesat maka boleh ngadep kemana saja tapi ingat Bapak Ibu ya jangan sampai salah paham ya jadi Bapak Ibu sholat syaratnya syarat sahnya sholat yang pertama harus ngadep kiblat ya harus ngadep kib kiblat. Kalau ada orang sholat gak ngadep kiblat maka sholatnya tidak sah. Tapi orang tua kami ada dua sholat boleh tidak menghadap ke kiblat. Hmm, ini perkecualian ini Bapak Ibu. Ada dua sholat tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Apa sholat apa? Yang pertama sholat dalam keadaan ketakutan, sidatul khuf. Sholat dalam keadaan ketakutan. Sholat dalam keadaan ketakutan itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau zaman dulu sholat sambil perang Bapak Ibu. Lagi takbir Allah, Akbar musuh Allah datang ya sudah ngambil pedang perang sudah tang ting tang ting gitu orang tua kami. Walaupun dia nggak ke timur ke selatan nggak masalah. Kenapa? Kalau dia nggak perang orang tua kami bonyok dibunuh orang kan gitu orang tua kami. Sedangkan nyawa harus dilindungi, dilindungi. Makanya setelah ia takbiratul ikram Allahu Akbar, kok tiba-tiba musuh datang, dia boleh menghindar saat itu. Boleh menghin, menghindar. Tapi zaman sekarang ini gimana Pak Ustadz kan nggak ada peperangan. Zaman sekarang model sidatul khuf itu orang tua kami zaman sekarang itu adalah barangkali kita lagi sholat kok anak kita kecemplung sumur. Loh. Ya, ini gimana? Jangan dibatalin sholatmu nyemplung ke sumur gak apa-apa orang tua kami. Ya, ini gak apa-apa loh. Rokoknya sujudnya gimana? Semampunya jenengan sudah. Rokok itu dianjurkan sempurna kalau waktunya tepat. Tapi kalau nggak sempurna, kalau waktunya nggak tepat, Anda rokok ya semampunya sudah. Cuma hanya menunduk, nanti kalau sujud agak menunduk sekali sudah cukup orang tua kami. Kenapa? Jangan sampai anakmu ditinggalkan mati gara-gara urusan kamu ibadah kepada Allah. Enggak, anak tetap harus ditolong Bapak Ibu. Ada tetangganya kecemplung balong, dia ini ada petani soleh, soleh orang tua kami, petani soleha Bapak Ibu ya setelah panen, dia nyempetkan sholat. Eh tak taunya tetangganya kecemplung balong nggak bisa beren berenang. Gimana? Nyemplung balong bu, nggak apa-apa ibu ya. Sambil sholat di balong itu orang tua kami ya. Tapi ingat bapak ibu, kalau gerakannya itu adalah cukup sekali, gerakan membantunya cukup sekali, maka tidak boleh melebihkan dua kah dua kali orang tua kami. Nah ini kenapa? Karena kita melakukan gerakan itu bapak ibu tidak boleh lebih banyak dari keperluannya. Ini orang tua kami. Atau zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang ini kalau sidatul khof, sholat dalam keadaan ketakutan itu apa? Sholat dalam keadaan barang berharga kita dicuri. Loh, ini sama sidatul khof. Makanya Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau sholat tasnya jangan ditaruh di belakang. Dijamin gak, khu, gak khusuk. Pu, selesai dari ATM, ya ngambil uang di ATM, Bapak Ibu ngambil uang, waduh dapat arisan ditransfer sama temennya <laughs> dapat uang 40 juta baru diambil bapak ibu sholat ditaruh di belakang dijamin gak khusuk itu di belakang sudah batu-batu <clears throat> wah ini bahaya ini makanya kalau ada ada ibu sholat bapak sholat bawa harta taruh di depan laptop taruh di depan ya uang taruh di depan maksudnya tasnya taruh di de, di depan orang tua kami lu lagi sholat Allahu Akbar kok ternyata ada yang ngambil ibu boleh ngejar orang itu Hmm? Boleh dikejar orangnya karena ini sidatul khof. Yang harus dilindungi adalah nyawa orang tua kami, keluarga dan har harta. Makanya Anda boleh ngejar itu nggak apa-apa orang tua, pegangi nggak apa-apa. Bapak Ibu ya, pegangi nggak apa-apa, tapi nggak boleh mukul. Kalau orangnya nggak mukul ibu, ibu nggak boleh mukul. Oh, nggak boleh kayak gitu batal sholatnya <laughs> cukup kalau cukup megangin tok ya dipegangin tok orang tua kami ya sampai ibu menyelesaikan so sholat nanti rokok sujudnya adalah semampunya jadi sidatul khof itu bukan urusan peperangan tok orang tua kami sidatul khof itu adalah kasusnya tadi orang kecemplung sumur nggak bisa berenang kecemplung di lautan nggak bisa berenang orang tua kami atau orang lagi sholat hartanya dicuri oh orang boleh saat itu bapak ibu ya tidak perlu sampai dibatalkan sholat sholatnya. Ini orang tua kami. Ini model yang pertama, sholat tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat, sholat dalam keadaan genting lah, gitulah orang tua kami. Yang kedua, sholat dalam keadaan melak, eh, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Bapak Ibu tidak dianjurkan menghadap kiblat. Sholat sunnah tidak wajib menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat Bapak Ibu. Karena hukum sholatnya sendiri Sholat sun, sunnah. Maka menghadap kiblat hukumnya sun, sunnah. Makanya bapak ibu, ibu yang diangkot barangkali mau ke pasar celancang kok nggak sempat sholat duha. Anda bisa sholat duha di atas angkot. Hmm. Ini istimewa bapak ibu ya. Orang angkot pada keder ini kayak nggak ada tempat saja barangkali kan gitu. Memang dasar lu pak nggak punya ilmu gitu saja orang tua kami. Kalau perlu bapak ibu di tempat manapun ibu membuat saksi di situ aku sholat di atas kendaraanku aku sholat. Para para sahabat para orang tua kami para kekasih Allah itu bapak ibu banyak di tempat markupnya kendaraannya itu dipakai saksi untuk ibadah kepada Allah kepada Allah maka sholat bapak ibu. Kalau memang sholat bisa di atas motor, tapi jangan yang nyetir ya. Yang nyetir bingungin nanti, ini nabrak-nabrak nanti. Ya, jadi bapak ibu kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kib kiblat. Bayangkan bapak ibu, kalau anda mulai dari sini ke Celancang itu berapa menit bisa berapa rokaat itu bapak ibu. Apalagi ke Sumber, apalagi ke Jawa Tengah, apalagi ke Jawa Timur berapa rokaat itu bang tua kami ya. Makanya bapak ibu orang tuh kalau ilmunya semakin banyak medan ibadahnya semakin lu, luas. Tapi kalau ilmunya mentok, ya, medan ibadahnya pun mentok orang tua kami ya. Sehingga sholat harus menghadap kiblat. Padahal ada sholat saat itu tidak uh, tidak wajib menghadap kiblat yaitu di saat sholat sun sunnah. Mudik orang tua kami barangkali ini. Mudik biasanya kalau mudik kan Hamin berapa? Hamin tiga ya malam 27 Lah ini jangan sampai libur trawehnya Bapak Ibu boleh traweh di atas base hmm. Kalau perlu itu sopir bisnya jadi imam sekalian. <laughs> Kalau perlu orang tua kami jadi nggak apa-apa orang tua kami boleh terawih di atas bis itu nggak apa-apa bapak ibu bahkan kami pernah tahun kapan itu dulu sama guru kami mudik bareng pakai mobil beliau ada di depan tapi beliau nggak nyetir kebetulan ada Ustadz Masud yang nyetir itu dan kami yang di belakang sudah ngikut beliau imamnya di depan bu ya kita sholat sampai baru nyampe mana berbes sudah selesai bapak ibu ya tegal lah mau tegal itu sudah selesai sholat terawih 20 ah, rokat plus satu witirnya. Lu enak orang tua kami ya. Makanya Bapak Ibu, lakukan ini semuanya. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dilaksana, dilaksanakan dan dilakukan orang tua kami. Baik, ini tentang urusan masuknya waktu so, uh, urusan apa? syarat sahnya sholat berkenaan dengan menghadap kib kiblat. Ya, baik itu wallahu a'lam bisawab. Sudah jam lima ini kebanyakan ya. Nanti sarbainanya tidak dibaca ini nanti. Baik bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi ulukum fid dharain ila an qala al-hadisul hadi wa thalasun. Hadis yang ke-31 an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbaniyallahu wa ahabbaniyan nasu faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas hadisun hasan ruwahu ibnu majah wa ghairuhu bi asanidah hasanah ini hadis yang ke-31 orang tua kami dari Abil Abbas Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi As-Sa'idi orang tua kami ini termasuk adalah anak dari sahabat sahel, Anak dari sahabat sahel, orang tua kami yang sahabat ini adalah sahelnya, sahelnya dan aslinya sahelnya itu namanya hazen, sahel itu awal mulanya namanya hazen, Akan tapi diganti oleh Rasulullah karena hazen itu maknanya susah, ya. Akhirnya diganti oleh Rasulullah dengan namanya sahel, sahel itu mu, mudah, ya. Makanya Bapak Ibu ini sunnah kalau Bapak Ibu menemukan anaknya kok namanya aneh, sunnah diganti yang jelas. Hmm, nama trotoar. <laughs> Lah ini apa ini orang tua? Makanya yang, yang jelas Bapak Ibu nama itu ya. Lah ini Rasulullah menemukan sahabat, ada sahabat namanya Hazen, Hazen kan susah orang tua kami. Kata Rasulullah, janganlah dikasih nama itu, diganti saja Sahel. Hmm, sahel itu mu muda orang tua kami eh, ini radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridhoinya qala beliau berkata jaa telah datang rajulun seorang laki-laki ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala dan beliau berkata laki-laki itu berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani beri petunjuk kepadaku ala amalin untuk satu amal ida amil amiltuhu apabila aku mengamalkannya ahabbani Allah Allah mencintaiku wa ahabbani nas dan manusia mencintaiku ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ya Rasulullah kasih petunjuk kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang Allah bakal mencintaiku dan manusia mencintaiku Fakola berkatalah Nabi Muhammad izhad fid dunya Allah jauhi dunia zuhud dengan urusan dunia maka Allah akan mencintai mencintaimu washad fima indan nas yuhibbakan nas dan jauhilah ya jauhilah orang tua kami tentang apa yang dimiliki manusia yuhibbukan nas yuhibbakan nas niscaya manusia akan mencintai mencintaimu orang tua kami Masya Allah Bapak Ibu para sahabat itu kalau bertanya ya bertanyanya tentang urusan kedekatan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang tua kami ini datang ya Rasulullah, ayo kasih amalan ya Rasulullah kepadaku yang sekiranya Allah cinta kepadaku pun makhluknya mencintaiku. Ini orang tua kami disebutkan di sini cintanya Allah didahulukan daripada cinta manusia. Manusia ini ada maknanya orang tua kami. Kalau Allah itu sudah cinta kepada kita, dijamin makhluknya bakal mencintai kita. Maka sebuah persepsi yang sangat salah jika manusia hanya mengkonsep hidupnya untuk dicintai manusia tok, tapi nggak mikir cinta Allah, awas, nggak bakal dicintai oleh manusia orang tua kami. Tapi konsep hidup kita yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita harus mencari cinta Allah. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, manusia pasti bakal cinta kepada kita. Karena disebutkan dalam riwayat Bapak Ibu, Allah itu kalau mencintai hambanya, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sini kamu. Ada apa ya Allah? Aku telah mencintai hambaku ini. Maka cintai Jibril. Maka pun Jibril menjawab, aku akan mencintainya ya Allah. Maka pun Jibril mengungkapkan perasaan cinta ini kepada para malaikat. Wahai para malaikat yang di langit, ketahuilah Allah mencintai ini orang dan aku mencintai ini orang. Maka kamu cintailah orang ini. Hmm, orang tua kami. Oh, para malaikat mencintai Bapak Ibu, diinformasikan Bapak Ibu dan juga Allah akan memberikan kecintaan kepada manusia untuk semakin mencintai diri mencintai di dia orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, utamakan cinta Allah daripada cinta manusia, manusia. Utamakan gak enak kepada Allah daripada gak enak sama manusia, manusia. Banyak orang sama Allah enak tapi sama Eh, banyak orang sama manusia nggak enak, tapi sama Allah enak ter terus. Ya harusnya yang dipikir adalah nggak enak sama Allah orang tua kami. Kenapa? Karena mikir nggak enak sama Allah dalam urusan pelanggaran itu menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Lah ini Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu apa apa resepnya biar kita ini dicintai Allah dan manusia mencintai kita? Resepnya kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad jauhi dunia. Tinggal dunia, jangan pernah mikir masuk keluarnya urusan dunia. Tapi bukan berarti kita nggak ngambil sama sekali. Boleh orang tua kami. Jangan pernah mikir keluar perginya, masuk perginya urusan dunia. Tapi ambil secukupnya kamu sudah. Tapi jangan dipikiri dunia. Ya, karena kalau mikir dunia bapak ibu capek orang tua kami. Orang seharian bapak ibu jualannya nggak laku, seharian mikir dunia. Mau tidur mikir dunia bapak ibu terus sampai jam satu ya Allah modalnya utang lagi ini gimana ini terus Bapak Ibu harusnya mikir ibadah sama Allah habis sama mikir dunia dunia orang tua kami makanya kata kata Nabi Muhammad kalau engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka jauhi dunia dunia menjauhi dunia bukan berarti nggak berkecimpung sama sekali ambil dunia secukupnya dan nggak perlu dipikir lagi Bapak Ibu Nggak perlu dipikir lah, nggak perlu dipikir lagi. Makna nggak perlu dipikir lagi bagaimana orang tua kami. Ya kalau memang ternyata sudah ada kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah nggak perlu mikir lagi banyak-banyak. Harus banyak memikir urusan ibadah, ibadah orang tua kami. Dan kalau kita tengok Bapak Ibu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suri tola dan orang yang tidak cinta dunia. Suri tola dan orang yang jauh dalam urusan dunia, dunia. Nabi Muhammad asal tahu saja Bapak Ibu, baju beliau itu Bapak Ibu baju yang kainnya kasar, bertambalan orang tua kami. Masih halus baju kita barangkali Bapak Ibu. Dan makanan beliau itu Bapak Ibu sering makanan yang kasar Bapak Ibu. Kalau sekarang barangkali Bapak Ibu ada kan kalau nasi itu Bapak Ibu ya, nasi itu kalau sudah lama kan ya atau kurang air kan agak keras itu. Loh itu makannya Rasulullah kayak gitu orang tua kami. Ya, bahkan disebutkan Bapak Ibu pernah dua bulan dapurnya Nabi Muhammad tidak pernah ngebul karena nggak ada yang dimasak sehingga yang dimakan apa kurma air kurma air. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira beliau nggak pernah ditawari kaya orang tua kami. Beliau ditawari kaya raya sering. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad, engkau penginkah gunung Uhud ini aku jadikan emas dan itu milikmu? Nabi Muhammad diam sejenak lalu memikir, ya Jibril, aku lebih memilih satu hari makan, satu hari enggak. Kalau aku satu hari bisa makan, aku bersyukur kepada Allah. Kalau enggak, aku sabar seperti orangnya fakir mis, miskin. Orang tua kami ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu berhari-hari di malam hari Bapak Ibu, Nabi Muhammad dengan istrinya sering kalau tidur enggak pernah makan malam karena enggak ada yang dimakan orang tua kami. Ini Nabi Muhammad Muhammad berhari-hari Bapak Ibu malam itu nggak nggak nggak makan. Jadi eh, maya jidul asya nggak menemukan asya yang dipakai makan malam itu nggak ada orang tua kami. Beliau tidur bapak ibu hanya minum terus bapak ibu. Kenapa beliau seperti itu bapak ibu? Karena beliau itu ngerti nilainya dunia itu kayak apa itu ngerti. Makanya beliau itu nggak nggak perlu capek-capek urusan dunia bapak ibu. Dan kalau urusan beliau di, di, di, di, diangkat menjadi kaya raya, betapa banyak beliau itu mendapatkan kiriman baju, baju yang bersulamkan sutra, bersulamkan emas, Bapak Ibu, Nabi Muhammad sering dapat kiriman itu tapi nggak pernah diambil oleh Nabi Muhammad. Sudahlah yang penting aku ala kadarnya ini Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau ngerti hakikat dunia itu Bapak Ibu, maka akan seperti Nabi Muhammad, dia akan mengambil secukup secukupnya. Lah ini Bapak Ibu. Loh, kalau kamu ya tidak mikir dunia, maka kamu akan sibuk mikir Allah, maka kamu akan sibuk mikir urusan ibadah, ibadah. Lah kalau seperti itu, maka Allah akan mencintai mencintaimu dan di saat Allah mencintaimu maka manusia pun akan mencintai mencintaimu kalau ngomong mudah orang tua kami mamalkan susah <laughs> ya kan gitu orang tua kami ya ngomong gampang kalau ngamalkan su susah Bapak Ibu kita kerja aja orang tua kami ya ini kerja Bapak Ibu kerja kok lupa sehari bosnya nggak ngasih uang ribut ya <laughs> ya kan gitu wah ini gimana ini kan gitu orang tua kami <laughs> <laughs> ini anak gimana semuanya orang tua kami. <laughs> Lah ini ya inilah orang tua. Makanya mudah-mudahan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan dunia dijadikan di tangan kita bukan di hati kita di hati kita orang tua kami. Lah sekarang Bapak Ibu, zuhud itu apa? Dunia dulu. Dunia itu apa orang tua kami? Dunia itu mata kesenangan Bapak Ibu. Perempuan, laki-laki ini dunia. Tanah, kekayaan ini adalah dunia. Emas, intan, mutiara dan dunia, motor semuanya Eh, sawah ini adalah dunia, dunia orang tua kami. Maka jadikan itu semuanya adalah sarana dan prasarana untuk ibadah kepada Allah. Bukan sarana dan prasarana kita nikmati sehingga lalai kepada Allah. Awas ini. Jadi Bapak Ibu yang punya punya sawah, jadikan sawahmu ini kendaraan masuk surga. Hmm. Yang punya motor mobil jadikan motor mobilmu kendaraan masuk sur masuk surga. Jangan sampai motor mobilmu menjadikan kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau dikatakan pemimpin dari orang-orang ahli zuhud. Bagaimana beliau orang kaya raya Bapak Ibu dikatakan pemimpin ahli zuhud? Kenapa orang tua kami? Karena di dalam hati beliau enggak ada urusan dunia. Sehingga disebutkan di saat Nabi Sulaiman memandikan kudanya Bapak Ibu, terlambat ibadah kepada Allah orang tua kami akhirnya kudanya diinfakkan di jalan Allah Hmm. Ayo yang punya mobil, nyuci mobil sampai lupa sholat, ayo berani nggak diinfakkan itu? Hah? <laughs> Yang punya tanah panen sampai nggak mau nggak mau puasa itu bapak ibu mau nggak diinfakkan itu bang tua kami. Kalau belum bapak ibu ya ini yang menjadikan kita itu nggak cepat nyampe kepada Allah. Ya ini yang menjadikan kita itu nggak dicintai oleh Allah. Kenapa? Masih berat padi kita, tanah kita daripada beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau ditanya bapak ibu, bapak ibu yang ngasih rezeki siapa? Allah. Lah kalau sudah yang si rezeki adalah Allah, uruskan uh, pentingkan urusan Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Makanya Bapak Ibu di sini kita komanduin Bapak Ibu semuanya para tukang yang kerja di sini waktunya sholat berjamaah harus berjamaah orang tua kami. Sudah dikomandoi Bapak Ibu, tapi masih ada aja yang yang yang yang nakal itu Bapak Ibu ya. Sudah dikomandoin kayak gitu masih ada yang nakal. Sampai kemarin kelewat gak Jumatan. Aduh ya Allah ini ada kelewat gak Jumatan Bapak Ibu alasannya apa? Dikira di sini ada Jumatan Pak Ustadz katanya. Di sini di, di sini ada Jumat Jumatan kan gitu. Ya sudahlah kita maafkanlah mudah-mudahan kedepannya saja orang tua kami. Jadi ada bapak ibu seperti itu orang tua kami. Makanya orang tua kami dari sini bapak ibu dunia boleh ya eh, kita ambil ya tidak masalah Bapak Ibu tapi ingat jangan sampai dunia melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama memang berbeda pendapat Bapak Ibu lebih utama mana Orang mencari dunia dengan cara yang halal, lalu dunia itu dipakai untuk kebaikan. Sama orang tidak mau sama sekali urusan dunia. Lebih utama mana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama adalah mencari dunia dengan cara yang halal, lalu dibelanjakan dengan cara yang ben, yang benar. Kenapa? Manfaatannya lebih banyak mm, apa? ngajak banyak barengan manfaatnya ngajak bareng banyak orang orang tua kami kan gitu Bapak Ibu. Kalau orang kaya raya Bapak Ibu sudah caranya bener halal, di saat dia punya kaya raya Bapak Ibu infak sana sini kan manfaatnya banyak kan gitu orang tua. Makanya ulama mengatakan boleh, tidak apa-apa, lebih utama yang pertama. Ada mengatakan lebih utama yang kedua Bapak Ibu. Makanya di zaman Nabi Muhammad coba lihat, ada ahlu sufa yang ngurus ilmu terus ibadah yang 60, 70 orang sampai 100 itu dia itu nggak makan apapun kecuali kalau Rasulullah makan ya makan itu. Ahlu suf, sufa. Orang yang berada di Serambi, Serambi masjidnya Nabi Muhammad antara 70 sampai 100 orang, dia itu fokus belajar tok Bapak Ibu. Belajar ibadah, belajar ibadah, belajar ibadah sampai kayak Abu Hurairah kurus itu orang tua kami Abu Hurairah kan orangnya kurus, kalau ada angin gede jatuh Bapak Ibu. Ini, Kenapa? Beliau nggak pernah banyak makan, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah makan, ya mereka makan. Kalau Rasulullah nggak makan, ya nggak makan. Lah kalau Rasulullah dua bulan dapurnya nggak ngebul makan apa mereka? Kurma sama air dok orang tua kami. Lu ada model para sahabat kayak gitu. Tapi ada sahabat yang kaya raya yang berjuang dalam urusan apa? Urusan hartanya, berjuang di jalan Allah. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan, orang tua kami. Mereka adalah sahabat yang kaya raya, tapi ingat, kekayaannya dileburkan dalam urusan agama. Bahkan kekaya, sering Utsman bin Affan melebur hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Setiap ada peperangan, ya Rasulullah, 100 ribu onta ya Rasulullah dari aku. Hmm. Hmm. Jadi sering seperti itu Bapak Ibu ini ini termasuk adalah e, perjuangannya para sahabat yang kaya ra, kaya raya. Maka intinya Bapak Ibu, sekarang kita berada di posisi mana? Sudah intinya di situ. Yang berada di posisi orang yang diberi kelebihan urusan kekayaanmu, awas jangan sampai kekayaanmu mengantarkan kamu masuk neraka, jangan. Akan tapi jadikan kekayaanmu seperti Abdurrahman bin Auf yang ahli surga, seperti Utsman bin Affan yang ahli sur, ahli surga orang tua kami. Rasulullah Bapak Ibu di saat beliau itu nyampe ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu tidak menemukan air yang tawar, bersih, enak, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada orang tua kami. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf atau kalau nggak salah Utsman bin Affan rela mengeluarkan hartanya 350 dirham untuk membeli sumur biar dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kebutuhan Nabi Muhammad, kebutuhan perjuangan Nabi Muhammad selalu disokong oleh kekayaannya Abdurrahman dan disokong oleh kekayaannya Utsman bin Af bin Affan. Dan siapa yang tidak tahu Utsman bin Affan? Mereka adalah ahli surga. Iya kan? Utsman bin Affan ahli surga orang tua kami. Ahadu minal Nabil nabil jannah. Salah satu termasuk orang yang diberi kabar gembira sebagai dia adalah ahli surga adalah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan? Orang yang kaya raya. Tapi ingat, kaya raya bukan untuk pribadi, kaya raya untuk um umat. Sehingga semuanya kemaslahatan um umat orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, kita kembali sekarang dalam keadaan apa? Kalau ternyata sekarang dalam keadaan kita dihimpit dalam urusan ekonomi, barangkali miskin, maka Bapak Ibu di saat Anda dalam keadaan miskin, Bapak dapat dalam keadaan miskin, Anda kembali kepada urusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad miskin sabar, sehingga kalau miskin sabar Bapak Ibu menjadikan cepat nanti masuk surga, masuk surganya orang tua kami. Ini orang tua kami. Washad fima indan nas yuhibbakan nas dan berzuhudlah, ya. Berzuhudlah dengan apa yang dimiliki manusia kalau engkau pengen dicintai manusia setelah kamu dicintai Allah, jika engkau pengen dicintai manusia, jangan pernah pengen dengan apa yang dimiliki, manu, dimiliki manusia, manusia. Wataknya manusia itu Bapak Ibu semuanya cinta hartanya. Coba contoh ini, ibu lagi senang mobil, tak tanya mobil yang disenangi ibu dipingin tetangga, marah enggak? Wah kurang ajar, <laughs> Dekat sama saya mau mengambil mobil saya kan gitu orang tua kami. Ya ini karena wataknya manusia itu bapak ibu cinta dunia, dunia. Makanya kalau anda ingin pengen dicintai manusia, jangan pernah butuh dengan apa yang dimiliki manusia, tapi butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya anda kepada teman anda karena Allah bukan karena anda pengen uangnya, bukan karena anda satu pengen hartanya enggak. Kalau anda pengen uang karena hartanya maka nilainya rendah, maka kita akan dibenci oleh manusia, manusia bapak ibu. Maka Makanya kalau ada orang datang kepada temannya minta, sekali barangkali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali ente kok terus-terusan. Nah, kan gitu orang tua kami bilang, inilah manusia, nggak senang diminta ini tuh orang tua kami. Makanya dari sini Bapak Ibu, kalau ingin dicintai manusia, tentunya yang pertama adalah urusan dengan Allah dulu diperhatikan, maka nanti Allah akan giring manusia untuk mencintai kita dan selebihnya dari itu orang tua kami jangan pernah saat itu butuh dengan apa yang dimiliki manusia, tapi butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Zuhud itu apa Bapak Ibu? Zuhud itu ada dua kali ada tiga huruf za, ha sama dal. Za itu adalah tarkuzinah meninggalkan kemewahan. Zaknya itu adalah zu, zuhud kan za ha sama dal. Kalau za itu adalah tarkuzina zina berarti meninggalkan kemewa kemewahan. Meninggalkan kemewahan baju yang penting nutup au aurat, motor yang penting nutup au aurat, mobil yang penting nggak kehujanan, Bapak Ibu, bukan yang penting bukan yang penting mereknya. Kalau sudah yang penting merek, Bapak Ibu beda ini. Makanya orang tua kami diajarkan oleh guru kami, Bapak Ibu kalau harus beli barang yang mahal, jangan di diinformasikan mahalnya. Wow, cincin saya ini mahal. Barangkali ini contoh ya. <laughs> ini contoh orang tua kami. Cincin saya mahal. Jangan diomongkan mahalnya Bapak Ibu. Tapi apa? Cincin ini saya ini pakai cincin karena ngamalkan sunnah nah, Nabi. Sudah Bapak Ibu. Gak usah dipakai mahal-mahal. Wow ini harus. Hmm, ini gak ada itu orang tua kami. Jangan dibiasakan Bapak Ibu. Sama ke anak juga sama. Kalau mau beli barang yang mahal itu Bapak Ibu gak perlu ngomong mahalnya. Kan gitu. Walaupun harganya berjuta-juta, nggak perlu diomongkan. Aba, Umi beli ini biar awet. Sudah, titik Bapak Ibu. Jangan ngomong mahalnya. Kan gitu. Oh, ini mahal ini nak. Kamu belum bisa beli kayak gini enggak. Jangan orang tua kami. Karena kalau sudah mahal-mahalan orang tua kami atau kalau nggak mau merek ini Bapak Ibu, yang ada nanti adalah mawa, malah mewah-mewah, mewah-mewahan. Orang mewah-mewahan itu nggak ada capeknya Bapak Ibu. Betapa banyak orang beli motor baru Ya kan? Wow, merek ini mewah. Tak taunya besoknya sudah keluar baru lagi Bapak Ibu. Gak ada puasnya orang tua kami. Nanti ganti lagi Bapak Ibu bulan depan keluar lagi Bapak. Gak ada puasnya. Baru bisa puas Bapak Ibu kalau ditumpuk sama tanah. Hmm, ini kan. Kalau sudah ditumpuk sama tanah puas itu orang tua kami. Ya, motornya yang tujuh mereknya ganti-ganti itu nggak dibawa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah puas dengan tanah orang tua kami. Makanya sudah kalau ngurus kemewahan Bapak Ibu nggak ada selesai selesainya. Boleh beli motor boleh, tapi ingat motor biar dipakai kalau kerja, biar ngirit kan gitu orang tua kami kalau naik angkot barangkali agak mahal atau apa kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik terus yang hak haknya tarkul hawa meninggalkan hawa nafsu. Ya. Tentunya orang suka kemewahan itu berangkat dari hawa nafsunya Bapak Ibu. Enggak mau sederhana, pengennya wah, wah, wah, wah. Maka ini jika tidak bisa meninggalkan hawa nafsu, maka ini belum zuhud. Keinginan yang kita rasakan di dalam hati kita akan urusan dunia Bapak Ibu, maka itu termasuk adalah hawa naf, hawa nafsu. Maka ayo ditinggalkan Bapak Ibu ya. Terus yang ke yang D, apa dal, dal ya. Zuhud, tarkud dunia, yakni meninggalkan dunia dengan cara totalitas keseluruhan ambil yang penting-pentingnya yakni kebutuhan-kebutuhan pokok kita jadi intinya orang tua kami ingin dicintai Allah tinggal urusan dunia boleh ngurus dunia tapi ingat dunia ladang untuk kita mulia di akhir di akhirat kata Imam Ghazali kamu nggak bakal sukses di akhirat kalau nggak melalui tangga dunia Makanya ad mazro mazro'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam untuk akhir akhirat. Jadi di dunia ini Bapak Ibu mumpung-mumpung di dunia banyak amal. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau di akhirat gak bisa amal Bapak Ibu. Di akhirat kita, kita memetik a, ah, amal. Makanya dunia ini orang tua kami tempat pijakan kita untuk mulia di akhir di akhirat. Baik inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai dan juga dicintai oleh makhluk-makhluknya dengan menjauhi dalam urusan dunia yang berlebih-lebihan dan tidak perlu dengan apa yang dimiliki oleh manusia manusia wallahu a'lam bisawab barangkali ada mau ditanyakan dipersilakan mangga Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikianlah kajian kitab Arabi Nawi yang ke-31 telah dijelaskan oleh guru kita semua Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini Allah mempermudah kita untuk mengamalkannya Baik selanjutnya kita masuk bagian tanya jawab bagi para jamaah Bapak dan Ibu-Ibu jika ada yang mau bertanya kami persilahkan dengan satu atau dua pertanyaan Baik bertanya secara langsung atau melalui tulisan surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak Ustadz. Yang pertama mengenai saya pernah mendengar ada ungkapan Pak Ustadz bahwa seandainya seluruh makhluk tidak beribadah atau tidak sholat, Allah itu tidak rugi. Nah, dari ungkapan itu saya mendapat inilah apa namanya pemikiran bahwa sebenarnya sholat itu untuk kita, untuk makhluk gitu. Apakah pemikiran seperti itu dibenarkan Pak Ustadz? Yang kedua, air atau pakaian yang terkena air mutan najis, apakah sah untuk dipakai untuk sholat Pak Ustadz? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. gini Pak Ustadz, seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa orang yang murtad itu misalkan keluar dari agama Islam selama dua tahun. Nah itu kan harus mengkodo itu sholat dan puasanya. Nah bagaimana cara mengkodonya gitu Pak Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pertanyaan yang pertama adalah itu benar. Bahkan itu hadis yang sudah berlalu itu yang sudah kita jelaskan. Andaikan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah bermaksiat tidak akan mempengaruhi sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Bahwa bahwasanya Allah itu perkasa, kuasa tanpa ada campur ta campur tangan urusan makhluk. Ibadah kita murni kembali kepada diri diri kita dan kejelekan kita murni kembali kepada diri kita. Dan bahkan disebutkan orang tua kami, andaikan Allah memberi kenikmatan ya atau memberi pengkabulan hajah kepada hamba-hambanya sejagat raya ini itu sedikit pun tidak mengurangi kebesaran Allah tak ubahnya hanya secuil jarum yang dicemplungkan di lautan maka sungguh tidak akan ada nilainya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala artinya gini Bapak Ibu Orang sejagat raya ini memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ada yang minta motor, mobil, minta rumah terus. Semuanya sejagat raya dikabulkan ini. Ternyata itu tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Tetap Allah besar, nggak bakal kurang dengan pengkabulan doanya itu orang tua kami. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan salat, urusan kejelekanmu itu kembalinya bukan kepada Allah tapi kembali kepada diri kamu sendi sendiri. Akan tapi orang tua kami harus ibadah kita semuanya digantungkan kepada Allah. Karena syarat diterimanya salat, syarat diterimanya ibadah itu kalau ibadah kita digantungkan kepada Allah. Kalau maksud ibadah kita digantungkan kepada Allah itu apa? Ikhlas karena Allah, orang tua kamu. Walaupun ibadah kita itu nggak mempengaruhi kebesaran Allah tapi tetap ibadah kita harus digantungkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita ngabdi kepada Allah. Lah kalau digantungkan kepada selain Allah berarti kita menduakan Allah dong. Nah, jadi intinya adalah e, firasat seperti itu memang benar orang tua kami bahwasanya ibadah kita nggak mempengaruhi kebesaran Allah orang tua kami nggak mempengaruhi kebesaran Allah akan tapi tetap kita harus ibadah karena Allah kalau kita ibadah karena Allah nanti ibadah kita diterima oleh Allah dan di saat diterima itu tanda kasih sayang Allah dan nanti kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bisawab yang kedua tadi apa hmm? air mutanajis Air najis. Air najis adalah air yang terkena najis. Yang gitu orang tua kami. Ini penjelasannya insya Allah nanti pada waktunya orang tua kami. Tapi tidak apa-apa mukotima. Air najis, air kejatuhan najis. Najis itu apa? Hmm. Kita harus tahu orang tua kami. Ulama berbeda pendapat urusan najis. Sudah diambil yang gampang. Najis itu adalah darah, nanah, muntah, muntahan. Ya orang tua kami. Terus apa? sesuatu apapun yang keluar dari dua jalan kecuali air mani ya kalau air mani tidak najis tapi selain dari air mani adalah na, najis terus apa semua bangkai adalah najis kecuali belalang ikan dan bangkai manusia manusia semua yang memabukkan yang cair itu adalah najis ya orang tua kami anjing najis babi nah najis orang tua kami anjing najis babi dan babi juga nah najis terus susu dari binatang yang tidak boleh dimakan maka itu adalah nah najis maka kalau air sedikit ya air sedikit kejatuhan model-model tadi Air sedikit itu apa? Air yang kurang dari 216 liter. Inilah air sedikit ini. Ya, biar gamblang ini Bapak Ibu. Air sedikit ini kalau kejatuhan darah bagaimana? Air ini menjadi air mutanaj najis, berubah, enggak berubah. Warnanya masih tetap kayak gini, tapi kejatuhan darah, maka hukumnya adalah nah, najis, enggak boleh diminum. Kalau diminum haram, enggak boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena airnya kejatuhan nah najis. Orang tua kami ya. Ya jadi intinya adalah air muta najis adalah air yang sedikit yang kejatuhan najis atau air banyak kejatuhan najis namun berubah sifat-sifat airnya. Nanti insya Allah pada waktunya orang tua kami ya, pada waktunya. Lah kalau memang ternyata air najis tersebut dipakai wudhu ya tentunya tidak sah wudhunya. Kenapa? Kita belepotan dengan na najis orang tua kami dan kalau dipakai sholat pun tidak tidak sah wallahu a'lam bisawab yang kedua Bagaimana Pak Ustadz mengkodok orang yang murtad tadi itu? Sholatnya kan dua tahun itu, ninggalkan lagi mana Pak Ustadz? Ya dihitung sendiri Ibu ya. Sehari sholat lima waktu, lima waktu kali satu, lima kali tujuh berapa? Hah? 35, 35 kali satu bulan. Hmm. Berapa Ibu? 3 35 kali 30 berapa? 105 kali 12 bulan. Hmm. Makanya jangan macem-macem itu, kapok bener itu orang tua kami. Nah cara menggodoknya bagaimana Pak Ustadz? Ya setiap selesai sholat duhur berdiri lagi orang tua kami. Duhur lagi, sholat duhur lagi Bapak Ibu. Sampai berapa? Waduh, nggak dihitung itu Bapak Ibu sudah. Ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak sampai keluar dari urusan murtad itu orang tua kami ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan andaikan orang tua kami belum kelar kok mati dulu, selama dia benar-benar tobat benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Contoh, lah sebegitu banyaknya orang tua kami gimana? Setelah setengah tahun dia kembali ke Islam, lagi nyicil utangnya sholat mati Hmm, ini gimana? Allah lebih ngerti keseriusan tobat ki kita atau atau batu yang namanya tobat itu Bapak Ibu yahjubu makoblah menghabiskan, menutup dosa-dosa sebelumnya. Orang itu kalau sudah istighfar, minta pengampunan kepada Allah, maka dosa-dosa yang kemarin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua kami, selain kita mengkodok, jangan lupa pun nangis kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, di surga itu ada delapan pintu. Pintu surga itu ada delapan. Dan dari delapan pintu surga itu orang tua kami itu biasanya ada yang dibuka, ada yang ditutup, ada yang dibuka, ada yang ditutup, kecuali pintu surga satu yang selalu dibuka, yaitu pintu surga yang namanya tobat. Itu dibuka terus oleh Allah. Kenapa? biar hamba Allah ini banyak yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu terus dibuka oleh Allah. Gak pernah ditutup orang tua kami. Pintu tobat itu orang tua kami. Gak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, tidak ada Tuhan yang paling berkasih kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pintu surga semuanya dibuka, ditutup kecuali pintu satu, pintu surga yang namanya tobat itu selalu dibuka oleh Allah. Siapa hambaku yang banyak maksiat, cepat tobat, cepat tobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan barangkali masih banyak Bapak Ibu pertanyaan karena waktunya. Insya Allah nanti barangkali urusan fikihnya agak dipersingkat saja. Barangkali 15 menit, 10 menit biar tidak tidak apa tidak habis waktunya. Baik, jangan lupa orang tua kami informasi majelis Maulid minggu depan Ahad depan di Desa Bakung Kidul, Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu dihadiri orang tua kami, anak-anaknya diajak semuanya Bapak Ibu ya. Pengen masuk surga sama mobilnya? Hah? Pengen bu? Masuk surga sama motornya? Pengen? Ya pakai maulid, ya pakai maulid pak itu benar pak semuanya orang pada jalan kaki ibu bapak naik sama motornya nanti <laughs> baik ini bapak ibu ya tidak ada kendaraan dipakai untuk Nabi Muhammad dipakai untuk muliakan Nabi Muhammad kecuali nanti dimuliakan oleh Nabi Muhammad Muhammad jadi minggu depan malam ahad di Masjid Baitur Rahman Bakung Kidul jam setengah delapan sampai selesai orang tua kami. Baik ini saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah tiada niat kami duduk di tempat ini kecuali ingin mencari ilmu yang manfaat ya Allah ilmu yang berkah ya Allah maka berkahilah di dalam ilmu kami ya Allah jadikan siapapun yang duduk di tempat ini mendapatkan ilmu yang manfaat ilmu yang berkah ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengantarkan kami mudah mengamalkan ya Allah maka bimbinglah kami semuanya ya Allah untuk bisa mudah mengamalkan ilmu kami ya Allah permudahkanlah kami semuanya ya Allah bisa mengamalkan ilmu kami ya Allah jika kami tahu yang harus haram Permudahkanlah bagi kami untuk bisa meninggalkannya ya Allah Jika kami tahu yang halal maka permudahkanlah kami ya Allah bisa mengamalkannya ya Allah Jangan sampai ya Allah kami orang yang pandai mendengar yang haram Pandai mendengar yang halal Akan tapi kelakuan kita ya Allah kelakuan kami ya Allah jauh dari urusan yang halal Jangan jangan ya Allah Maka siapapun yang duduk di tempat ini ya Allah beri kemanfaatan dalam ilmu kami semuanya ya Allah Beri kemanfaatan dalam ilmu kami ya Allah Dan jadikan Majelis ini ya Allah majelis yang penuh barokah. Jadikan majelis ini ya Allah majelis yang memunculkan orang-orang yang semakin soleh soleha, orang-orang yang semakin soleh soleha. Jadikan siapapun yang duduk di tempat ini ya Allah semakin takut kepadamu dalam urusan melanggar ya Allah. Dan siapapun yang duduk di tempat ini jadikan ya Allah mereka semakin rindu kepadamu dalam urusan ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menemukan ya Allah kadang di dalam ibadah kami ya Allah masih malas-malasan ya Allah. Akan tapi ya Allah sungguh tidak ada tempat yang bisa mengantar menghantarkan kami semangat dalam ibadah kecuali kami duduk-duduk di majlis seperti ini ya Allah maka rindukan kami semuanya untuk duduk di majlis seperti ini ya Allah yang sudah duduk di majlis ini ya Allah beri keistiqomahan yang sudah duduk di majelis ini ya Allah beri keistiqomahan ya Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka ya Allah untuk senantiasa bisa hadir di majelis-majelis seperti ini ya Allah karena sungguh yang hadir di majelis ini ya Allah ini tanda ya Allah tanda orang yang duduk di majelis ini tanda mereka adalah ahli surgamu ya Allah jika kita ingin tahu siapakah ahli surga maka mereka yang rindu ahli majelis taklim maka mereka adalah ahli surga maka jadikan ahli surga itu adalah diri kami ya Allah jadikan kami semuanya ahli surgamu ahli surgamu ahli surgamu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Buka pintu taubatmu kepada kami ya Allah Siapapun yang punya dosa kembalilah ya Allah Kembalilah berilah kebimbingan kepada kami Untuk bisa kembali kepadamu ya Allah Jadikan kami semuanya orang yang bisa kembali kepadamu tobat kepadamu Kembali kepadamu tobat kepadamu ya Allah Dan jadikan majelis ini ya Allah Majelis yang mengantarkan, mengantarkan kami bisa merubah diri kami ya Allah Yang jelek menjadi baik Yang sudah baik semakin baik Semakin baik semakin baik ya Allah Permudahkanlah bagi kami ya Allah Untuk bisa merubah diri kami ya Allah Yang tadinya bermalas malas-malasan dalam urusan ibadah menjadi semangat dalam urusan ibadah ya Allah yang tadinya ya Allah ibadah bukan karenamu menjadi karenamu ya Allah yang ibadah bukan karenamu menjadi karenamu ya Allah yang ibadah kar bukan karenamu menjadi karenamu ya Allah maka bimbinglah ya Allah kami semuanya ya Allah untuk menjadi ahli surga dan terimalah amal ibadah kami ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah dan panjangkanlah umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat walafiat. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Jika ada yang sakit cepat beri kesembuhan. Jika ada yang sakit cepat beri kesembuhan ya Allah. Jadikan rasa sakit yang ia rasa peleburan dosa di hadapanmu, pengangkatan derajat di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini mereka semua semuanya memiliki hajat, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Khususnya hajat pribadi kami, hajat pesantren ini ya Allah kabulkan, kabulkan, kabulkan, kabulkan ya Allah. Dan siapapun yang sudah berjuang di pesantren ini ya Allah jadikan mereka pejuang yang ikhlas. Siapapun yang berjuang di pesantren ini atau di pesantren manapun jadikan mereka orang yang ikhlas, orang yang ikhlas dan kumpulkan mereka kelak dengan pemimpinnya orang ikhlas kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan mereka semuanya kelak dengan pemimpin orang ikhlas kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan terakhir kami mohon kepadamu ya Allah kelak jika pada waktunya ya Allah di saat kau hendak ingin mencabut nyawa kami ya Allah sungguh siapapun pasti bakal mati ya Allah sungguh siapapun pasti bakal mati ya Allah Sungguh siapapun pasti bakal mati ya Allah Akan tapi kami mohon ya Allah Jika nyampe pada waktu itu ya Allah kami mohon Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan iman Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah.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 Mohon maaf yang pertanyaan di tulisan insya Allah kita jawab pada minggu yang akan datang. Ini saja wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.